Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Insya Insyaallah taala mulai pagi hari ini kita akan bacakan sebuah kitab yang sangat mulia yaitu mengenai 6 ilmu usul, 6 dasar-dasar pokok untuk bisa mengetahui nah barakallahu fikum hukum-hukum syariat beserta dalilnya. Yaitu ilmu usul yang mana ini termasuk ilmu alat wasilah perantara agar seorang bisa mengetahui hukum-hukum syariat ini beserta dalilnya. Misalkan hukumnya wajib, dalilnya mana? Dalilnya ini. Hukumnya sunnah dari mana? dari ini. Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ini. Itu semua dipelajari dari usul. Dan sebutkan dalam syarah-syarah yang ada para fikum betapa banyak orang yang hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah karena belum mempelajari ilmu usul, dia tidak bisa mengeluarkan hukum yang syar'i yang bersumber dari dalil tersebut karena belum memiliki kaidah usul tadi. Nah, fungsinya kaidah usul ini barakallahu fikum agar menghantarkan seseorang bisa istinbat, mengambil hukum, paham ya? Nah, barakallahu fikum harus menetapkan hukum dari dari dua sumber, Al-Qur'an dan As-Sunnah di antaranya. Paham ya? Misalkan dengan adanya lafaz misalkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau kita telusuri ada dua hukum haramnya mensekutukan Allah SWT dan wajibnya beribadah kepada Allah SWT dari mana kita tahu? dari kaidah usul apa mana kaidahnya? wa'budullaha wa'budu fil amr nah kaidah usulnya apa? al aslu fil amr yadullu wujud pada asal yang namanya perintah menunjukkan wajib berarti wajib beribadah kepada Allah SWT tahu akhirnya kan? mana dalil yang menunjukkan wajibnya beribadah kepada Allah Ta'ala dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa'budullaha wa'budullah Mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah ini perintah amr. Perintah dari mana? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaidahnya al-aslu fil amri yadullu al wujud. Itu di usul dibahas. Kaidahnya apa? Pada asal yang, yang, yang namanya sebuah perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Kemudian ada timbul pertanyaan lagi. Apakah berbuat syirik itu haram? Haram. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Taala, "Wa la tusyriku bihi dan jangan kalian sekali-kali berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dari sisi mana pendaliannya? Dari sisi mana pendaliannya? Barakallahu fikum kita katakan di sini ada kaidah usul. Mana kaidahnya? Nahi. perhatikan. kan la tusyriku larangan kan? Wal aslu fil nahi yadullu ala tahrim. Penting berarti kan penting sekali usul itu. Eh, sebagai wasilah perantara untuk lebih jelas dan juga lebih gamblang dan orang itu mampu untuk mengeluarkan apa hukum-hukum syariat dari dalilnya. Paham ya ini ya? Nah, barakallahu fiikum. Dari sumbernya Al-Qur'an As-Sunnah. Al-Qur'an sudah punya, As-Sunnah juga punya, tapi kalau dia tidak bisa mengeluarkan hukum dari situ berarti kan belum bermanfaat seakan-akan itu loh. Dalam arti masih kurang itu loh. Nah, paham ya? Ayo. Wah. Dengan kaidah tadi kita akan bisa mempelajarinya nanti. Barakallahu fiikum. Nah, itulah ilmu usul. Nah, nah kitab yang kita baca ini adalah kitab Al-Usul min Ilmi usul Nah, risalah yang ringkas berkaitan masalah usul fikih yang dikarang oleh Syekh al alama Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini yang kita baca matanya. Beliau masih memiliki syarah yang tebal. Paham ya? Sehingga kalau mau istilah mutalaah, mau memperlebar atau memperluas wawasan, bisa. Nah, barakallahu fikum baca matanya kemudian diperluas lagi dengan baca syarahnya. Paham ya? Yang penting kita sekarang bagaimana caranya memahami matan yang sangat ringkas ini dan juga bisa menerapkannya. Karena penting berkaitan masalah apa? Masalah nah usul fikih ini. Nah, barakallahu fikum. Nanti di sana ada kaidah fikih juga. Ada kewajiban fikih, kaidah-kaidah fikih yang perlu kita perhatikan juga. Nah, barakallahu fikum. nam, bagaimana cara mengetahui nam kaidah secara umum? Eh, misalkan sana ada al-umur bimaqasidiha, seluruh perkara tergantung dengan tujuan dan niatnya. Kemudian al yakin lai yazulu keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kemudian al-dharar wal dirar, tidak boleh membayarkan diri sendiri, tidak pula membayarkan orang lain. Kemudian al-'ada al-muhakkamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, al-adat mereka kebiasaan dijadikan hukum, kemudian apa al-masyaqqah disebut taysir, eh? yang namanya perkara yang beratkan itu akan datang kemudian itu semua dibahas dalam kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian para ulama menyebutkan di sana barakallahu fikum, mana yang diulukan belajar fikih dulu atau belajar kaidahnya dulu? Eh, Eh, pendapat yang sahih barakallahu fikum karena manusia butuh dengan fikihnya sehingga mau tidak mau dia lebih dikedepankan atau dianjurkan untuk belajar fikihnya. pun usulnya ataupun kaidahnya bisa diiringi dengan berjalannya waktu. Paham ya? Kalau dia belajar kaidahnya dipelajari pertama kali atau usulnya, nanti dia nggak tahu bagaimana sholat, tidak tahu bagaimana wudhu, tidak tahu bagaimana naam, toharah misalnya. Paham itu ya? Karena itu nggak dibahas dalam apa? tidak dibahas dalam na'am barakallahu fikum secara detail dalam ilmu usul atau ilmu qaidul fikih tapi dibahas dalam ilmu fikih sehingga para ulama menyatakan bahwasanya na'am barakallahu fikum fikih itu lebih dikedepankan nah paham ya dipelajari fikih nah berjal dengan berjalannya belajar fikih tersebut eh, diiringi pula ilmu usul fikih diiringi pula ilmu qaidul fikih karena kaidah-kaidah fikih cuma lima yang paling besar itu al-qawaidul fikih cuma lima yang paling besar al-umur bi Al-masyaqqatu bil at Al-yaqin la yazul bisyak. La darar wa dirar. Al-'adah dan muhakkamah. Al-'adah muhakkamah itu. Paham ya? Ada istiadat yang dijadikan hukum. Paham ya? Nah, lima ini wajibiyah, tapi itu bukan pembahasan kita saat ini. Kita sekarang membaca kita. Naam Al-Usul min Ilmi Usul. Nah, barakallahu fikum. ngewa nah, ya, Dasar-dasar pokok berkaitan masalah ilmu usul. Ilmu usul yang diinginkan sini ada usul fikih. Paham ya? Bagaimana caranya seorang hamba atau seorang itu bisa mengeluarkan hukum syar'i, hukum syariat dari apa? Dari sumbernya. Paham ya? Misalkan kita ditanya orang misalkan, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kafir enggak? Kafir. Mereka kekal nggak neraka kekal? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Nah, ini perlu ilmu usul itu biar mengetahuinya. Nah, dengan dengan wawasan yang ada pada dia dia akan menyimpulkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahli kitab ahlu kitab al-Yahud dan Nasara. Kafir enggak? Kafir. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab al-Yahud dan Nasara. Eh? wal musyrikin fi nari jahannam. Mereka dalam neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya fungsi mempelajari ilmu usul adalah barakallahu fikum bukan untuk bukan untuk bermegah-megahan atau bukan untuk berbangga-bangga, namun tujuan fungsinya adalah barakallahu fikum nah buahnya atau hasilnya adalah agar seorang itu sampai atau bisa mengetahui mengenal hukum-hukum syariat beserta dalilnya. Tahu salahnya? Ya, nah barakallahu fikum. Nah. Kemudian terkadang juga Orang bingung juga misalkan wala taqrabuz zina dan jangan sekali-kali kalian mendekati perzinahan. Larangan di sini kan larangan mendekati. Berarti kalau berzina sekalian tidak masalah. Ini keliru juga pemahamannya. Terus bagaimana? Larangan mendekati ini menunjukkan bahasanya mendekati atau dilarang apalagi melakukannya. Paham ya? Apa maksudnya ya? Yang ringan aja dilarang apalagi yang berat. Paham ya? Lebih dilarang lagi itu loh. Mendekati kan ringan itu. Dilarang apalagi yang berat, berzina sekalian itu justru lebih dilarang. Paham ya? Itu nanti masuk dalam bisa masuk dalam kias. Paham ya? Dikiaskan. Nah, eh? sifat-sifat mendengar, melihat bagi makhluk ada sempurna, apalagi bagi Allah Taala lebih sempurna lagi. Kiasul aulawi. Paham ya? Itu masuk dalam kias nanti bahas, bahas yang agak akhir-akhir nanti disebut sebut masalah kias. Paham maksudnya? Ya? Nah, bab masalah kias barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini mengenai mukadimah muallif, beliau menyatakan sini mukaddimatul muallif Nah, pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. apa ini? Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Itu dasar-dasar pokok yang membahas masalah ilmu usul fikih.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 Ini adalah sebuah risalah yang ringkas. Yang namanya ringkas itu bagaimana, Akhfauzan? Ringkas sesuai dengan namanya, ringkas. Enggak perlu tebal sekali. Kalau mau tebal, baca syarahnya. Nah, ini syarahnya tebal sekali kayak gini. Ya. Paham selesainya kapan? Ulah alam. Paham ya? Yang jelas, nah kalau mau tebal baca syarahnya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah risalah yang ringkas fi usul fikih yang membahas masalah dasar-dasar pokok masalah fikih. Nah, yang fungsinya apa tadi fungsinya? Fungsinya ketika orang itu bisa nambah kalau fikum setelah mempelajari ilmu fikih, ilmu usul fikih ini fungsinya apa? Seseorang bisa mengambil istinbat, mengambil nah barakallahu fikum hukum dari apa? Dari sumbernya. Nah, hukum-hukum syariat dari sumbernya itu Al-Qur'an Sunnah. Nah, ambil istinbat. Katabnaha ala wifqil manhaji al-muqarrar lis-sanah tsalitsah sanawiyah, as sana as-sanawiyah fil ma'ahid al-'ilmiyah wa al-usul min ilm usul. Yang aku menulisnya eh, na'am barakallahu fikum bertepatan dengan na'am barakallahu fikum metode dan prinsip pelajaran yang ditetapkan pada tahun na'am tahun ketiga. na'am awal tahun ketiga di dalam eh, fil ma'ahid al-'ilmiyah pada ma'had-ma'had yang diajarkan di sana ilmu. Waktu itu beliau mungkin mengajar di sebuah ma'had gitu ya. Wasamaina dan aku menamakan dengan al-usul min ilmi usul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ya, seperti itu. Nasallallahu an yaj'ala amalana khalisan lillah, nafi'an li ibadillah, innahu qaribun mujib. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan kami ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi hamba-hamba Allah taala. Sesungguhnya Allah taala zat yang Maha dekat dan mengabulkan doa. Al-Muallif. Paham ya? Itu mukadimah sampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam. Beliau menyebutkan sini halaman yang ketujuh itu usul fikih Nah, usul fikih. Sebelum kita membahas usul fikih ini barakallahu fikum tentunya kita perlu nah mengetahui sumbernya apa sih ilmu usul ini? Sumbernya ilmu usul ini adalah sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta nah barakallahu fikum bahasa Arab. Sumber eh, untuk ilmu usul ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan bahasa Arab. Paham ya itu di antaranya. Nah, paham ya maksudnya ya? Ewa. Karena nanti ada dengan ada kaidah bahasa Arab, eh, al-aslu fil amr yadul wujub Bahasa Arab enggak itu? bahasa Arab. Nah, kemudian juga kaidah-kaidah yang lainnya. Nah, sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta bahasa Arab tadi. Nah, hasilnya yang dibuahkan apa hasilnya? Atau nisbahnya kepada mana ilmu usul ini? Nisbahnya ilmu usul ini kepada ilmu-ilmu syar'inya. Fungsinya tadi itu fungsinya. Fungsinya agar seorang itu bisa mengeluarkan bisa bisa beristimbat mengambil hukum ya. nah barakallahu fikum hukum-hukum yang syariat ini beserta dalil-dalilnya maksudnya? Itu na'am barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum <clears throat> Kemudian yang dibahas dalam masalah ilmu usul ini nanti adalah diantaranya adalah apa? Nah barakallahu fikum bagaimana eh, penyebutan tentang hukum-hukum taklifiyah. Sebutkan juga nanti taklifiyah itu pembebanan syariat ini. Ada mubah, eh, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, Paham ya? Ada yang mubah, itu semuanya akan kita bahas satu persatu insyaallah taala. Nah. Nah, kemudian siapa yang pertama kali meletakkan ilmu usul ini? Nah, barakallahu fikum. Wallahu alam yang masyhur pertama kali sebagai menetapkan sebagian para ulama dan juga beliau sendiri nanti adalah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Eh, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, itu yang pertama kali. Nah, kemudian sana sebutkan dengan perintahnya apa? Ada yang mengatakan dengan perintahnya eh, atau dengan isyarah atau bimbingan atau anjuran dari siapa? Dorongan dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi barakallahu fikum. Nah, itu sebagian mereka mengatakan seperti itu. Nah, Namun khulasahnya barakallahu fikum kita cukup mengetahui siapa sih pertama kali meletakkan ini ilmu usul ini ya sesuai dengan apa yang disebutkan beliau nanti yaitu Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah. Tapi salah ya? Nah, barakallahu fikum karena kaidahnya apa kaidahnya? Semua imam madzhab, imam yang empat itu semua kunyahnya Abu Abdullah kecuali kecuali siapa? Imam yang empat itu semuanya kunyahnya Abu Abdullah kecuali siapa? Kecuali siapa? Semuanya Abu Abdullah. Katanya Ya, semua imam empat itu imam ada empat Semuanya kemudiannya Abu Abdillah kecuali siapa? Ada satu. Kecuali siapa Fauzan? Abu Hanifah. Abu Hanifah. Paham ya? Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Abu Hanifah yang beda sendiri. Paham ya? Itu kaidahnya dihafal itu. Nah, bahasanya imam yang empat imam madzhab semua kuliahnya Abu Abdullah kecuali siapa? Kecuali Abu Hanifah. Namanya siapa namanya? Abu Hanifah. Abu Hanifah. Eh? Numan bin Bashir. Eh, Numan bin siapa? Nu'man bin Sabit. Paham ya? Nu'man bin Sabit itu namanya Abu Hanifah. Paham soal itu ya? Nah, ini Imam Syafi'i. Salah seorang imam yang empat tersebut, Imam Syafi'i, nah barakallahu fikum beliau adalah yang meletakkan ilmu usul ini. Nah, barakallahu fikum ya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mahfuz salah ya? Hewan am. Kemudian barakallahu fikum habibakumullah. Nah, penisbahan ilmu usul ini sudah kita sebutkan ada penisbahan kepada ilmu-ilmu syar'iyah, ilmu-ilmu yang syar'i yang perlu kita mempelajarinya fungsinya adalah apa? Agar seorang itu semakin mapan dan juga memiliki enam kemampuan mengambil apa? istinbat, mengambil hukum, enam hukum syar'iyah yang bersumber dari dalilnya. Paham soalnya? Seperti tadi yang saya sebutkan tadi, Nah, dalam Al-Qur'an ada perintah dan larangan. Nah, kita memiliki apa? Dasar di situ. Memiliki kaidah yang harus kita pelajari yaitu apa? Al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Itu kaidah sudah. Kemudian al-aslu fil nahyi yadullu 'ala tahrim. Pada asalnya hukum asalnya namanya larangan itu menunjukkan apa? Haramnya perbuatan. Paham ya insyaallah ya? Ayo, nah. Kita masuk saja. Qala al-muallif Rahimahullah taala usul fikhi. Usul al-fikhi. Nah, dasar-dasar fikih. Dari sini <clears throat> ta'rifu pengertiannya usul fikhi yu'arraf bi'tibarain. Lafat usul fikih itu didefinisikan dengan dua sisi. Paham ya? Didefinisikan dengan dua sudut pandang itu. Ada memiliki dua definisi itu. Apa itu usul, apa itu fikih itu maksudnya nanti. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya dengan dua sudut pandang. Al-awal, sudut pandang yang pertama, bi'tibari mufradai ditinjau dari apa? Enam, dua bagian kalimat tersebut. Kalimat apa? Usul dan fikih. Paham belum ini? Usul itu apa, fikih itu apa? Nah itu. Eh, itu yang dimaksud dengan dua sudut pandang itu. Nah, barakallahu fikum. Paham salah ya? Apa itu usul, apa itu fikih. Ditibari mufradai, ay ditibari kalimati usulin wa kalimati fikhin. Ditinjau, eh, ya. enam, didefinisikan dari sudut pandang apa itu kata usul dan apa itu kata fikih. Usul itu apa, fikih itu apa gitu maksudnya. Ayo nam. karena usul fikih itu susunan apa mudah, mudah ilaih. Usul itu mudah, fikih mudah ilaih kan gitu. Paham salah ya? Nam, kita lihat situ. Fal usulu jam'u aslin. Usul itu jamak daripada asl. Apa sih aslun itu? Apa aslun itu? Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Yang mana asal itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Pondasi berarti kan pondasi. Kan ya maksudnya ya? Nah, jadi ternyata asal ya, sumber pondasi pokok pembahasan kenapa juga semuanya. Maknanya sesuai dengan konteks dan juga siaknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jelas ini wa huwa ma yubna alaihi yaitu asal itu adalah sesuatu yang dibangun di atas yang lainnya seperti pondasi rumah rumah itu butuh pondasi nggak? pondasi yang paling bawah itu tadi dibangun di atas pondasi itu dengan apa kemungkinan yang banyak sekali bisa dibangun di atas dengan batu bata merah bisa dibangun di atas dengan batako bisa juga dibangun dengan apa bata ringan dan misalnya, atau batu ringan ya yang warna putih itu macam-macam nah itu pondasinya bawah tadi itu kalau pondasinya tidak kuat bangunannya atas biasanya roboh Paham ya? Enggak kuat juga. Nah, itu namanya asrul. Wa min dzalika aslul jidar. Di antaranya yang menggunakan lafaz asrul itu adalah aslul jidar, pondasi sebuah tembok wa huwa asasuhu, yaitu pondasinya. Tembok yang kita saksikan ini ada pondasinya enggak, Mat? Ada pondasinya enggak? Mana pondasinya? pak? tembok yang kita lihat sekarang yang telah berdiri ada pondasinya enggak? Di mana pondasinya? Paling bawah. Itu namanya pondasi. Paham ya? Enam yang paling kuat. Ewa. Di sana nanti ada yang namanya rukun. Perlu perhatikan rukun itu lebih kuat lagi. Karena rukun wa janibus syai' al-aqwa. Karena rukun itulah bagian sesuatu yang paling kuat. Paham ya? Rukun itulah bagian sesuatu yang paling kuat barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan. enam. jadi Usul itu jama dari asal yang maknanya mayubna alaihi khairuhu. Yang lainnya itu dibangun di atasnya. Itu namanya apa? Namanya adalah asal. Ini termasuk definisi yang paling bagus. Jadi apa ini nanti ya? Bahwasanya nama asal itu maknanya adalah mayubna alaihi khairuhu. Nah, yang lainnya yang dibangun di atasnya atau sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Nah. Wa wa asasu wa syajarah Nah, dan asas ataupun dasar sebuah pohon alladzi yatafarra'u minhu akhsanuha. Perhatikan itu. Wa asl syajarah dan asal atau sumber pondasi sebuah pohon adalah apa? Adalah yatafarra'u minhu akhsanuha. Yang adalah ada sesuatu yang ranting-rantingnya bercabang darinya. Berarti apanya berarti? Pondasi pohon itu berarti? Hah? Batangnya atau akarnya? Agar kemudian dari akar tersebut apa di atasnya batang tersebut nah batang itu nanti bercabang apa ranting-rantingnya paham ya nah barakallahu fikum kita lihat sini Allah taala wa taala berfirman alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama Alam taro, bukankah engkau melihat bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan sebuah permisalan, sebuah kalimat, sebuah ucapan yang bagus Nah, sebuah kalimat yang bagus bagaikan atau seperti pohon yang bagus pula. Yang pohon yang bagus bagaimana? Asluha sabitun. Yang mana? Nah, barakallahu fikum pohon yang bagus itu akarnya atau pondasinya itu menetap di dalam bumi. Wa far'uha sama kemudian cabang-cabangnya menjulang ke arah langit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan syaitnya mana syaitnya? Asluha sabitun itu. Paham ya? Asasuha maksudnya. Asasuha sabitun. Paham kan ya? Yang, yang paling kuat kokoh itu. Nah, karena pohon kalau nggak ada akarnya, yang apa yang akarnya tersebut masuk kemana-mana itu melalui selah-selah yang kecil, kuat nggak pohonnya? Kuat. Nggak ada akarnya kuat bang. Oh, nggak kuat. Paham ya? Kalau nggak ada akarnya nggak kuat. Nah, Allah Ustaz. Perhatikan itu mana usul ya? Usul jamak dari aslun. Nah, aslun maknanya mayubna alaihi khairuhu. Nah, ya, sesuatu yang dibangun di atasnya Nah, yang lainnya. Nah, paham salahnya? Ya, wah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sekarang kita ini kan usul, usul fikih. Berarti dibangun dari kaidah-kaidah usul tersebut perkara-perkara yang lain. Dibangun dari kaidah al-asl fil amrnya dulu al-wujub, hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Nah, dibangun dari kaidah ini berarti apa? Wajibnya beribadah misalkan. Dengan dalil berarti wa'budullaha misalkan. Beribadahlah kalian kepada Allah Taala. Wajib enggak hukumnya? Wajib. Tahunnya dari mana wajib? Al asal fil amr ya dulu alal wujub. Paham ya? Hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Berarti kita ambil pendalilan dari sini. Paham ya? Barulah kita tahu mengeluarkan apa? Mengeluarkan hukum syariat dari dalilnya. Paham ya? Dengan kaidah tadi. Sekarang fikih. Wal fikhu lughatan. Sedangkan fikih secara bahasa al-fahm. Sedangkan fikih secara bahasa al-fahm. Orang yang pintar fikihnya fakih, tulukannya. Paham ya? Faqihun. Nah, sehingga di antaranya doanya Rasulullah kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Abu Abbas, mufassir sahabat. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa alimu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, ajarilah Abdullah bin Abbas dalam Nah, maka pahamkanlah dia uh, Abdullah bin Abbas dalam masalah agama dan ajarilah ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Paham ya? Jadi al-fiqh luwatan ada al-fahm. Fulan ini fakih enggak ini? Paham enggak masalah Fulan ini? Paham enggak? Paham ya? Nah, man yuridillahu bihi khairan Allah fid din. Eh? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadisnya siapa ini? Hadisnya siapa ini? Bismillah. Akhuzan. Akhsufyan. Akh Mama. Akh. Belum. Hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ruwahul Bukhari Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki pada seorang itu kebaikan maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam perkara agama berarti yufakih yufahim yufakihu yufahimu paham ya? Nah, paham maksudnya ya? jadi al fikhi lugatan al-fahm nah lahum kulubun layaf nabiha? biha mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya Paham belum sama ya? Ewa eh, na'am. Berikutnya. Wa min huqalu ta'ala di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Nah, barakallahu fikum. Wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah ikatan-ikatan dari lisanku yafqahu qawli agar mereka paham terhadap ucapanku. Nah, ucapan siapa ini? Ucapan siapa ini? Dalam Al-Qur'an itu siapa? Ya benar Al-Quran, kalamullah. Tapi siapa? Nabi Dawud alaihissalam, ya kan? Nabi Dawud alaihissalam yang mungkin orang-orang apa? Nah musuh-musuhnya itu mengejek itu loh, menghina, menghina ucapannya nggak bisa dipahami dan semisalnya dan semisalnya. Paham ya? Nah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli agar mereka memahami ucapan Ya yafqahu yafhamu. Paham ya? Yafqahu maknanya apa? Yafhamu. Naam, barakallahu fikum. Wastilah secara istilah perhatikan, fikih secara istilah apa? Ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-amaliyyati bi adillaha at tafsiliyyati Perhatikan ini. Ilmu fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat amaliyah yang berkaitan dengan amalan-amalan beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Tahu Secara terperinci. Itu kan ilmu fikih begitu kan? Hukum daripada orang yang sholat tanpa tohara. Hukumnya apa hukumnya? Hukumnya tidak sah. Salat tanpa taharah. Nah, mana dalilnya? Wah, mana dalilnya? Dirinci sih dengan ilmu fikih. Ya, akan terperinci nanti di situ. Dalilnya mana? Dalilnya la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salah salatnya salah seorang di antara kalian manakala berhadap hingga dia berwudu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya syarat sahnya salat adalah taharah tadi. Paham ya? Karena syarat itu di luar amalan, rukun di dalam amalan. Itu sangat keliru. Jadi ilmu fikih tadi ilmu apa? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah itu mengenal atau mengetahui hukum-hukum enam syariat ini al-amaliyah yang berkaitan dengan amalan biadillatiha tafsiliyah dengan beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu fikih. Fal muradu biqaulina ma'rifah, perhatikan ini. Yang diinginkan dengan ucapan kami ma'rifah ayat al-ilmu wadzhan Karena yang namanya mengetahui itu ada dua kemungkinan, ilmu wadzhan Ilmu itu yakin berarti. wadzhan itu bisa jadi sangkaan-sangkaan. Ya enggak? Dhannan tu fulanan qa'iman. Aku menyangka si fulan berdiri. Yakin enggak dia itu? dengan sangkaan itu. Eh, belum tentu yakin. Tapi kalau ilmu eh, karena al-ilmu bidayatul yakin. Eh, ya kan al-ilmu bidayatul yakin wal jahlu itu syak. Ilmu itu adalah permulaan daripada keyakinan. Sedangkan bodoh adalah permulaan daripada keraguan. Karena bodoh nggak tahu aku dia. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatan yang perlu diperhatikan ya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin telah merinci dalam nan awal-awal apa syarah daripada usul salafah. Bisa dilihat sana mengenai apa? Masalah idrah. Al-idrah, pengetahuan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama al-ilmu, kedua al jahil kemudian apa? Nam jahil itu terbagi dua, jahil murakkab sama jahil basit eh, jalan murokab itu jalan yang ganda bertumpuk-tumpuk loh paham ya sudah nggak tahu sok tahu gitu loh paham ya jalan murokab itu paham ya kemudian jalan bas itu kebodohan yang wajar orang nggak tahu kan wajar misalkan belum pernah belajar misalkan nah kemudian nanti ada don ada syak ada wahm. paham ya wahmun nah, nah barakallahu ada waham bedakan waham dengan wahmun kalau wahamun itu ghalatun Waham itu gholatun gholat keliru. Tapi kalau wahmun waham. Eh? Waham pasangan dari dzan tadi. Kalau dzan itu sangkaan yang kuat tapi kemungkinan benarnya besar gitu loh. Kalau waham itu sangkaan kuat tapi kemungkinan salahnya lebih besar. Paham ya? Misalkan satu tambah satu berapa mama? Nah itu namanya ilmu. Namanya ilmu yakin kan dia yakin. Nah kemudian kalau ada orang anak kecil belum pernah belajar nggak tahu satu tambah satu berapa nggak tahu. Namanya apa namanya? Jahil basit. Bodoh yang wajar. Nah, orang besar udah sekolah, dia tanya dua sama dua berapa? Dua sama dua itu lima. Dia nggak tahu, sok tahu misalkan gitu ya. Itu namanya jahil apa? Murakab. Paham ya? Jahil yang ganda aja, bodohan yang ganda bertumpuk-tumpuk itu loh. Ya, udah nggak tahu malah sok tahu gitu loh. Paham ya? Kemudian na'am barakallahu fikum yang syak, syak itu ragu. Ada syak dari ragu. Contohnya bagaimana? Contohnya satu tambah satu berapa? Satu tambah satu tuh kalau nggak dua tiga. Ragu dia. Ragu lama kalau satu satu tambah satu tuh kalau dua kayaknya dua ya. Dia nggak nggak nyebutkan tiga. Satu tambah satu kayaknya dua. Tapi ragu dia nggak yakin. Itu namanya syak. Paham ya? Namanya syak ya. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu dua. Yakin. Satu tambah satu berapa? Gak tahu. Itu kalau anak kecil jadi jalan apa? Jalan basit. Kemudian orang besar satu persatu berapa? Satu tambah satu itu lima. Wah, ini jalan murokat nanti. Ewa. Ya, Yang ragu bagaimana? Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kayaknya dua. Gak yakin dia. Ini namanya syak. Don, kalau don kan sekarang. Kalau don contohnya satu tambah satu berapa? Satu sama satu. Kalau enggak dua tiga. Itu. Ya, Jadi dia kemungkinan benarnya apa? Eh, kemungkinan benarnya apa? Lebih benar, lebih banyak, lebih besar itu loh. Kalau enggak salah dua. Enggak ragu dia kan? Kalau enggak salah dua. Tapi belum yakin. Harus sangkaan saja. Tapi kemungkinan benarnya apa? Sar, medon. Kalau waham bagaimana? Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau nggak salah tiga. Nah kemungkinan apa ini? Kemungkinan salahnya lebih besar. Ini namanya waham. Yang paling bagus mana ilmu. Idraku syai' alamahu alaihi idrakan zaziman. Mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya. Itu namanya